Kita tentu meyakini semua sabda-sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara yang disabdakan oleh beliau Beliau mengabarkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Banyak alamatus sa'ah yang disebutkan oleh beliau. Banyak tanda-tanda hari kiamat yang disabdakan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Di antara yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah intisyarul jahli. Menyebarnya kejahilan. Ini di antara tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau juga menyebutkan tentang diangkatnya ilmu. Dicabutnya ilmu dan dicabutnya ilmu itu bukan ilmu itu tiba-tiba hilang tidak namun dengan diwafatkannya para ulama Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengatakan dalam sabda beliau Inna Allah la yanzi'ul ilma intiza'an min suduril ibad walakin Allah yaqbidu al ilma di qabdil ulama. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu begitu saja dari dada-dada manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala yaqbidul ilma mencabut ilmu itu qabdil ulama dengan dicabutnya diwafatkannya para ulama. Nah, maka di saat itu manusia pun menjadikan orang-orang jahil sebagai ya panutan. khodan nasu ru'usan juhala. Manusia pun ya menjadikan orang-orang jahil sebagai panutan. Mereka dimintai fatwa, fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Orang-orang jahil ini yang diposisikan dijadikan sebagai panutan ditanya suilu ditanya fa'aftau bi ghairi ilmin mereka pun berfatwa tanpa ilmu fadallu wa adallu mereka pun sesat dan menyesatkan manusia iya ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah salah satu yang dikabarkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan terjadi di akhir zaman dan kita menyaksikan itu saat ini ma'asyiral muslimin. Dan memang setiap saat akan semakin dekat menuju hari kiamat dan kita sudah berada di akhir-akhir zaman. Betapa banyak manusia tidak mengenal agama yang mulia ini. kasir minan nas banyak dari manusia berpaling dari Alkitab wa sunnah. tidak mengerti mahwal iman, apa itu iman. Tidak mengerti apa itu Islam. Hampir manusia hanya mengatakan saya muslim. Namun ketika ditanya tentang ibadah sholatnya, dia tidak melakukan ibadah sholat. Kalaupun melakukan ibadah sholat, dia melakukan ibadah sholat tidak sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. La yaqra'ul Qur'an, tidak membaca Al-Qur'an. Membacanya saja tidak bisa. Apalagi mentadaburinya. Ditambah lagi dunia itu telah menyibukkan manusia minat din. Menyibukkan manusia dari agama. Iya. Apa yang kita sebutkan ini kita maksudkan untuk mengingatkan nikmat yang sangat besar yang sedang kita rasakan bersama yaitu nikmat talabul ilmi nikmat menuntut ilmu tidak setiap orang mendapatkan taufik untuk mereka berebut mendapatkan ilmu bersemangat untuk ya mengumpulkan ilmu Jangan sampai kita ini sebagai orang-orang yang mendapatkan nikmat tolabul ilmi, menuntut ilmu, kemudian merasa ya bahwasanya kita ini adalah orang-orang yang terbelakang atau orang-orang yang apa namanya rendah. Manusia merendahkan kita, betul. Karena mereka tidak mengerti hakikat apa yang sedang kita cari. Yang sedang kita cari itu adalah perkara yang sangat mahal. Manusia mengumpulkan emas, mengumpulkan perak, sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang kaya, memiliki bangunan yang tinggi, memiliki perusahaan dan seterusnya, seterusnya, ya, memiliki mobil yang mewah. Sementara kita duduk di masjid, ya, setiap azan kita berada di masjid, kemudian setelah itu kita duduk bersimpuh membuat halakoh ilmu, ya, memperdengarkan hafalan Al-Quran sejak pagi kalian tolabatul ilm ba'da subuh sudah duduk di halakoh ilmu yang menyetorkan hafalan Quran yang telah dia hafal. Nanti ba'dal asr lagi, ba'dal isya lagi. Sebelum tidur besok mau setoran dia hafalkan lagi. Ya. Mungkin antum dianggap remeh oleh manusia. Ya. kok nang masjid baik ya. sibuk dengan agama apa ndak butuh dunia itu sesungguhnya kalimat-kalimat yang merendahkan nah kita sebagai orang yang sedang merasakan nikmat ini hendaknya menyadari bahwasanya apa yang sedang kita lakukan itu adalah sesuatu yang sangat mahal sesuatu yang sangat besar, lebih daripada apa yang sedang dilakukan oleh manusia itu. Kita ini sedang mengumpulkan warisan Nabi, bukan emas, bukan perak, sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana para nabi dan rasul, bagaimana kedudukan ulama. Nabi bersabda al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wal anbiya ulam yuwarrisu dinaron wala dirhama. Para nabi tidaklah mewariskan emas, tidak pula mewariskan perak. Bukan itu warisan para nabi, para rasul. Menunjukkan bahwa emas perak itu sesuatu yang remeh. Tetapi yang diwariskan oleh Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang mahal, sesuatu yang sangat berharga, tidak ada yang bisa mengerti tentang berharganya warisan Nabi kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah. Kecuali orang-orang yang diberi oleh Allah kemuliaan. Maka Nabi mengatakan, "Faman akhadhahu faqad akhadha bihadhin wafirin." Maka barang siapa yang mengambil warisan Nabi ini, sungguh dia telah mengambil sesuatu yang sangat besar. Maka antum ayuhal muslimun barakallahu fikum. Hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat ini. Nikmat menuntut ilmu. Dan di pundak-pundak kalianlah para penuntut ilmu tugas untuk menjaga syariat Islam ini. Terlebih di akhir zaman yang telah kita sebutkan tadi. Intisyarul jahil. Di saat kejahilan itu merebak Kalian adalah duta-duta. Ya. Pewaris para nabi. Setelah kalian belajar dan terus kalian akan belajar, kalian akan bertebaran ke penjuru bumi ini. Untuk apa? Yu'allimun nas dinal Islam, mengajari manusia agama Islam. Mengajari manusia mengenal Allah, mengajari manusia kalimat la ilaha illallah mengajari manusia kaifa yatawadda bagaimana berwudu mengajari manusia kaifa yusalli bagaimana salat mengajari manusia akidah yang benar mengajari manusia akhlak-akhlak yang baik mengajari manusia agama yang agung ini maka jangan kalian menganggap ya kalian ini dalam keadaan apa namanya sengsara dan insya Allah tidak. Tetapi manusia menganggap itu. Bahkan mungkin syaitan, dan itu yang terjadi, syaitan membisik-bisiki pada jiwa-jiwa kita, menakut-nakuti kita. Asyaitanu ya'idukumul faqra, wa ya'murukum bil fahsya, Setan itu membisik-bisiki kalian, menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Dan mengajak kalian untuk berbuat keji. Itu syaitan. Nah, dibisiki. Kamu jangan belajar. Kalau kamu belajar, kamu nanti dapat apa. Jangan khawatir. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin rezeki kita telah menjamin rezeki kita semuanya. Yang jelas saat ini kita wajib ingat bahwasanya kita berada pada nikmat yang sangat besar. Tolabul ilmi. Bukan hanya kita sedang menuntut ilmu, kita juga dimudahkan jalan-jalan untuk menuntut ilmu. Coba majelis-majelis ilmu mudah kalian dapatkan Ya. Ma'had yang mengajarkan ilmu kitab wa sunnah juga mudah kalian dapatkan. Fasilitas yang kalian bisa dapatkan juga fasilitas yang luar biasa. Berbeda dengan zamannya dulu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad. Sulit. Tetapi mereka lebih sabar daripada kita. Maka mereka pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat besar karena itu adalah amalan kewajiban. Kita sedang melakukan amalan fardu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah faridah maka kita mendapatkan pahala faridah, amalan wajib. Menuntut ilmu adalah amalan yang menjadi sebab kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, semua kebaikan dunia dan akhirat. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, maka Allah akan jadikan dia fakih terhadap agama. Dengan menuntut ilmu akan diangkat derajat. Derajat di sisi Allah. Di saat manusia mencari derajat, derajat, derajat di sisi manusia, seorang penuntut ilmu sedang mencari derajat di sisi Allah. Iya. Mana yang lebih mulia? Derajat di sisi Allah atau derajat di sisi manusia yang itu semu, kemudian begitu saja hilang, tidak ada nilainya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, walladhina utul ilma darajat. Dulu ada seorang ulama bernama Atta Ibn Abi Rabah. Hitam kulitnya, pendek tubuhnya, tangannya juga pendek. Maula dari kalangan budak. Maula. Tetapi subhanallah Atta ibn Abi Rabah ini menjadi orang yang sangat mulia. Bahkan orang-orang bangsawan pun duduk di hadapannya. Anak khalifah pun duduk di hadapannya. Ikut ngantri untuk bertanya. Bahkan sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab memuliakan Atta. Di Mekah manusia datang kepada Ibnu Umar bertanya tentang ibadah haji dan seterusnya. Apa kata Ibnu Umar? Kenapa kalian bertanya kepadaku? Wafikum atok. Padahal di tengah kalian ada atok. Tanya kepada atok sana. Jelas Ibnu Umar lebih mulia. Tetapi Ibnu Umar ingin menampakkan dan mengingatkan tentang keutamaan ilmu. Maka manusia pun berkumpul di sekitar Atta ibn Abi Rabah maula ya hitam pendek kalau dilihat dari sisi itu mungkin orang tidak akan memuliakan namun Allah memuliakan orang yang berilmu nah carilah kemuliaan carilah derajat di sisi Allah dengan menuntut ilmu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat menuntut ilmu adalah jalan untuk mendapatkan jannah Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju jannah. Dan keutamaan-keutamaan yang lain. Fatolabul ilmi amalun azim. Maka ketahuilah bahwa saya menuntut ilmu itu adalah amalan yang sangat besar amalan yang sangat agung dan yang sedang dicari oleh kalian adalah sesuatu yang sangat mahal, lebih daripada emas dan perak. Rugi kalau kita hidup hanya sebentar di dunia, kemudian kita tidak merasakan nikmatnya ilmu. Kalau kita mengumpulkan emas perak, capek kita. Sudah banyak, sudah ngumpul, kemudian kita mati. Untuk siapa emas dan perak itu? Untuk ahli waris. Adapun kita hanya dengan dua lembar kain, tiga lembar kain kafan. Tapi kalau ilmu, ya, semakin antum dapatkan, semakin antum infakkan, maka semakin barokah. Tidak pernah akan habis. Dan ilmu itu adalah amalan yang akan terus mengalir kepada pemiliknya yang dia ajarkan kepada manusia ya ilmu yang bermanfaat seperti disebutkan dalam hadis Abu Hurairah idza matal insanu inqata'a amaluh jika seorang itu mati akan terputus amalannya illa min salasin kecuali dari tiga perkara sodakotin jariyah sodakoh jariyah atau ilmin yuntafa'u bih atau ilmu yang diambil manfaatnya awaladin salihin yad'ulah atau anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ini beberapa kalimat masyarakat muslimin. Rahiman rahimakumullah sebagai tadkirah, pengingat untuk kita semuanya bagi anak-anak kita para penuntut ilmu yang mondok di Ma'at ini ispiru, sabar. Sabar dengan segala kesulitan, sabar dengan segala apa yang sedang kalian hadapi karena kalian sedang menempuh jalan mendapatkan kemuliaan. Dan umat ini menanti kalian, menunggu kalian. Betapa banyak tempat-tempat yang butuh kepada para penuntut ilmu, para alim. Maka kalian bersemangat, mumpung masih muda, mumpung masih ada kesempatan. Buang bisikan-bisikan syaitan, kekhawatiran-kekhawatiran yang selalu dibisikkan, buang itu memang yang memberikan rezeki kita setan. Kan bukan. Dia itu musuh kita. Musuh kita kok diikuti. Nah, yang memberikan rezeki kita Allah. Di tangan Allah lah kehidupan kita, kemuliaan kita. Sudah kita ya, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terlantar kehidupan antum sebagai para penuntut ilmu. Dan bagi orang tua untuk memberikan tasji, memberikan dorongan, semangat, motivasi. Ya. Di samping kita yang tua-tua ini juga masih tetap terus menuntut ilmu, bukan berarti kalau sudah tua sudah selesai, expired sudah. Nah, sudah tidak saatnya lagi menuntut ilmu, bukan. Menuntut ilmu sampai mati. Tapi di antara tugas kita sebagai orang tua juga adalah memberikan motivasi, dorongan, penyemangat kepada anak-anak kita sehingga setidaknya ya kita memiliki manfaat di dalam memberikan semangat kepada anak-anak kita untuk menempuh jalan-jalan yang mulia ini, jalan-jalan yang tidak ditempuh kecuali orang-orang yang mulia dan orang-orang yang mengerti mana yang mahal dan mana yang berharga.